ini, pertanyaan ini, uh, yang tadi sudah banyak sekali ilmu yang kita dapat di pagi hari menjelang siang ini juga, Alhamdulillah. Ini kalaupun tadi sudah anaknya menjadi anak yang baik, anak yang soleh, orang tuanya juga menjadi anak yang soleh dan Isi Istiqomah, saya nak terakhir, bagaimana supaya anak kita bisa istiqomah gitu Ustaz untuk bisa bisa menghafal al Ya. Istiqomah itu doa kita semua. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi apa itu kan? Jadi di depan saya ini ada namanya garis lurus. Ketika seseorang ikut garis lurus disebut istiqomah. Ketika keluar disebut tolong. Ketika bertobat masuk lagi istiqomah lagi. Makanya ketika Allah beri tentang neraka, kata Allah, "Min wina ma'ad." Neraka itu tempat manusia manusia tokoh. Ketika keluar tokoh. Kalau tidak bertobat, tokoh. Jadi mereka orang-orang yang melampaui batas disebut tokoh. Nah kita diajarkan ya Allah ada dua terus ihdinas syiratul mustaqim. Selalu. Kenapa? Karena ini kunci. kita para sahabat. Ceritakan anak kita. Anak kita sambil naik mobil cerita tentang oh, kata suci, tentang kubai yang dimutilasi ini oleh orang kafir Mekah bertahan dengan imannya hidup dijukil mata dan berkata aku bersama Allah kami terima Rasulullah dipotong yang tak bertahan memberikan penjualan yang biasa tak kita hantu. Tombok. Ya. Jadi anak itu biasanya mendengar kita-kita lagi istiqomah. Maka akan terpersonifikasi itu kita dirinya. Itu pertama. Terus kemudian yang kedua, cari kawan istiqomah. Ingat bahwa seorang lebih baik karena kawannya. Kalau dia selalu bersama dengan penjual parfum, kebagian harumnya bersama para ulama sebagai ilmunya. Karena Rasulullah cari kawan istiqomah. Sehingga saya mengingatkan. Karena di hari kiamat nanti kata Rasulullah SAW bahwa di antara yang Allah lindungi dari suri panas adalah rojulan tahawabillah wa tahawabillah. Dua orang saling mencintai kata Allah dan saling berpisah karena Allah. Sahabat menentukan. Sahabat ini penting, melestarikan sahabat yang Kemudian yang ketiga adalah Rasulullah cari lingkungan yang baik. Contoh kalau bapak ibu tidak bisa baca doa di rumah, bawa Quran pindah ke masjid, pasti bisa baca. Di mana tidak bisa baca, itu tidak tidur aja. Kenapa? Karena sudah baca. ini orang istiqomah. Seandainya bapak ibu tadi pagi tidak kesini, bapak ibu tidak akan dapat Tapi karena tidak lingkungan, kesini dapat ilmu. Itulah pentingnya kita menjadi lingkungan. Karena itu Nabi ketika menceritakan tentang kisah seseorang yang membunuh 99 orang, pesan terakhir apa? Kata salah seorang gurunya, tinggalkan langsung kamu. Di antara aqsu karena di sana lingkungannya pembunuh. Kalau kamu balik lagi kamu akan bunuh lagi. Pindah kepada artus khair. Artus salihin. Pindah ke tempat orang soleh. Di situ ada tempat orang baik, kamu akan mendapat lingkungan yang baik. Nah, Dari sini pentingnya lingkungan. Jadi ada tiga. Pertama apa? Kisah. Orang istiqomah, sahabat yang baik. Yang ketiga, saya minta izin, Mbak ya, coba semuanya berdiri.